Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Didukung oleh Polisi lain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada waktu yang kosong itu hampa, sia-sia, kecuali mesti diisi dengan amal. Di antara amal yang paling ringan, menggerakkan lidah, bersyukur, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada suatu amalan yang pendek, singkat, tapi balasannya 30. 10 kebaikan, 10 diangkat derajat, dan 10 dihapuskan silap salah dan dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seorang ulama besar bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah yang selalu disebut dengan nama populer masyhur Imam Al-Bukhari menulis kitab berjudul Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami yang populer dengan kitab Sahih dinisbatkan dua ini Sahih Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah apa kata Imam Al-Bukhari yang beliau riwayatkan dari sahabi Al-Jalil sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang didoakan Nabi Allah mafaqihu fid din alimhu ta'wil dalamkan ilmu agamanya buat dia mampu mengajarkan yang benar tentang tafsir-tafsir Al-Qur'an maka Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda nikmatani ada dua nikmat maghbunun fihi ma katsirun minan nas manusia banyak tertipu dengan dua nikmat ini nikmat yang pertama as sihah nikmat yang kedua al farah sehat Berapa banyak orang baru berzikir, bertasbih, baca Quran, meneteskan air mata ketika sakit tiba. Kalau ada orang yang di rumah sakit memetik tasbih, biasa, wajar. Karena saat itu dia memang tidak ada harapan lagi. Tapi mumpung masih diberikan Allah Ta'ala sehat, paksa-paksakan diri. Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat bekerja, berniaga, berdagang, bisnis, kantor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awal hari sudah diisi dengan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur dia selalu melantunkan istighfar astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika masata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pada awal hari dan petang hari. Tidak ada waktu kosong hampa kecuali diisi dengan amal. Faidah faralta kalau kau selesai dari suatu aktivitas fonsok maka isi dengan amal yang lain. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika dan hanya berharap kepada Allah. Farghab gantungkan segala pengharapan kepada Allah. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Berharap kepada benda akan sirna, berharap kepada jabatan akan hilang, berharap kepada kuasa akan hampa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada harapan yang disia-siakan faman kana yarju liqa'a rabbih siapa yang berharap berjumpa dengan Allah falyamal amalan salihah syaratnya dua saja hendaklah dia beramal dengan amal saleh Walau yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa apapun nikmat yang pertama sehat yang kedua waktu kosong Kalaulah Allah Ta'ala memberikan kita 24 jam Yang diminta Allah dalam bentuk sholat Hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Yang wajib sisanya sunat qabliyah ba'diyah salat sunat isyraq salat sunat awabin salat sunat duha salat sunat tarawih salat sunat witir salat sunat tahajud salat sunat taubat tambahan-tambahan amal soleh wa minal laili dari sebagian malam fatahajjad lawan kantukmu lawan tidurmu bangunlah di antara hikmah bersahur adalah membiasakan diri bangun malam. Berawal dari keterpaksaan, berawal dari kemalasan, berawal dari perlawanan yang luar biasa. Lalu kemudian mulai menikmati dan akhirnya merasa perlu, butuh keseharian. Betul kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Membiasakan diri sulit, tapi bagaimana seekor binatang pun begitu mudah untuk dilatih. Tapi mengapa manusia betul kata Allah, kata-kata ini kasar. Kalau bukan Allah yang mengatakannya, mungkin orang akan tersinggung. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Jangan sampai ketika dua nikmat ini akan ditanya Allah Subhanahu wa taala la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan disoal, akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang semua nikmat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang free, tidak ada yang gratis. Semua akan ditanya oleh Subhanahu wa taala. Inna sam'a pendengaran kemana kau pakai? Wal basar penglihatan kemana kau gunakan? Wal fuad hati dan pikiran untuk apa saja kau gunakan? Kullu laika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Yang pertama kali ditanya anti adalah di antara empat pertanyaan an umrihi fi afnah umur. Kenapa yang pertama kali ditanya umur? Kenapa bukan harta? Kenapa bukan yang lain? Karena pertama kali nikmat yang kita peroleh adalah waktu. Al waktu kasaib, waktu seperti pedang, ilam taqtahu qata'aka. Kalau tidak kau patahkan dia, maka dia yang akan mencincangmu sampai habis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.